Satu hal yang sangat penting kita jelaskan kembali tentang kewajiban kita kepada ulama dan hak para ulama. Salah satu hal yang penting kita bicarakan adalah tentang poin yang ketiga yaitu orang-orang yang awam yang taklid dan mengikuti perkataan orang alim di dalam masalah yang terjadi di dalamnya perselisihan di antara para ulama. Bagi para muqallid dan di sini bukan taklid yang haram. Jadi taklid yang jais, taklid yang boleh karena keterpaksaan bagi orang awam mengikuti ucapan orang alim di dalam perkara istihadiyah. Adapun di dalam perkara yang dalilnya jelas, maka kita adalah mengikuti dalil dan tidak dikatakan lagi taklid. Iwatu iman rahimakumullah ada enam sikap yang harus dimiliki oleh orang-orang yang mengikuti pendapat seorang alim atau kewajiban kita di dalam mengikuti pendapat orang alim atau dalam istilah kita taklid kepada orang alim. Kaidah yang pertama tidak boleh taklid kecuali kepada ulama kecuali kepada orang alim kecuali kepada orang yang diketahui keilmuannya Fataklidul jahil awtara isul jahil mamnu karena mengangkat orang jahil dan bertanya kepada orang jahil adalah terlarang jadi tidak boleh taklid kecuali kepada orang yang dikenal keilmuannya, diketahui keilmuannya. Yang kedua, tidak boleh meneruskan taklidnya setelah mengetahui ucapan orang yang kita ikuti adalah salah secara dalil. Dalam istilah bahasa Arab, Allah yusammama ala taklidi man tabayana lahu fi taklidihi khata syar'an. Yang artinya tidak boleh seseorang untuk taklid kepada ucapan seseorang setelah diketahui ucapan seseorang itu salah secara dalil. Karena setelah sampainya hujah bagi kita mengikuti hujah dan meninggalkan yang tidak ada hujah. Yang ketiga, boleh untuk berpindah dari satu pendapat kepada pendapat yang lain karena dasar ilmu karena dasar hujah laisa li ajil hawa tapi bukan karena hawa nafsu jadi orang boleh berpindah dari satu pendapat kepada pendapat yang lain dari pendapat para ulama apabila kita dapatkan bahwa pendapat yang satunya lagi lebih kuat dengan pendapat yang kita pernah ikuti. Adalah bagi orang yang awam. Yang satu ketika dia tidak belajar, satu ketika dia meneliti dan mempelajari. Yang ke berapa? Keempat, Tidak boleh meyakini orang yang kita ikuti itu maksum dari kesalahan. Tidak boleh meyakini bahwa orang yang kita ikuti adalah maksum. Yang kelima, Tidak boleh kita mewajibkan kepada satu madhab dari madhab-madhab yang empat ataupun yang lainnya. Karena Al-Quran dan Sunnah dan para ulama hanya memerintahkan kita untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Dan apa-apa yang ijma' para ulama. Yang keenam wala dan barok loyalitas dan kebencian tidak boleh dinisbatkan kepada madhab ataupun kepada orang yang kita ikuti. Artinya tidak boleh loyalitas dan kebencian kepada saudara kita dikarenakan penisbatan kepada madhab tertentu ataupun karena mengikuti orang tertentu atau alim tertentu Sehingga tidak timbul seperti apa yang telah timbul dari orang-orang yang taasub kepada madhab. Di mana para pengikut Hanafiyah tidak boleh menikah dengan Syafi'iyah. Orang-orang yang berlebihan di dalam masalah ini, orang-orang Hanafiyah melarang dan mewajibkan ataupun melarang bahwa bapaknya menikahkan anaknya kepada pengikut Syafi'i. Syafi'i. Wala dan baro kaum muslimin hendaklah kepada Quran dan sunnah. Wala dan baroknya adalah kepada Quran dan sunnah, kepada Islam, kepada sunnah, kepada tauhid, kepada iman, kepada Islam. ini salah satu kewajiban. Dan itu bisa juga terjawab beberapa pertanyaan bahwasanya ahlu sunnah tidak boleh mengambil ilmu dari ahlu bidah Dalam seseorang mengambil ilmu yang telah diketahui keselamatan manhajnya, keselamatan akidahnya. Diketahui berpegang teguh kepada Quran dan sunnahnya. Berkata para ulama kita, Al-isnadu minad din Waqala aidan ulama'una kana nasu la yas'aluna anir rijal falamma waqa'atil fitnah kunna nas'alu anir rijal berkata para ulama kita salafus Soleh dulu para sahabat dan di zaman para sahabat mereka tidak bertanya tentang rawi yang meriwayatkan. Sebab para sahabat semuanya adil dan belum munculnya fitnah bid'ah. Maka ketika munculnya fitnah dan keluarnya ahlu bid'ah, maka kami bertanya tentang rijal. Siapa yang menyampaikan agama kepada kita? Jika dia adalah ahli sunnah, maka kita terima. Jika dia ahlu bidah, maka kami menolaknya. Dan di sini ada pertanyaan, apakah boleh kita meriwayatkan dan menerima hadis dari orang-orang Rafidhah, Syiah Rafidhah? Iwatu iman rahimakumullah. Para ulama dan ini jumhur ulama menganggap bahwa ajaran Rafidah itu telah keluar dari Islam. Jadi Syiah dengan mazhab Rafidah itu dianggap keluar dari Islam. Tapi tidak seluruh Syiah. Sebab ada Syiah yang dinamakan juga Syiah Zaidiyah yang dikatakan paling dekat kepada sunnah. Di mana orang-orang Rafidhah ini memiliki beberapa keyakinan. Di antara mereka ada yang meyakini Ali adalah Tuhan. Jadi Ali adalah Allah. Dan menganggap Ali adalah lebih mulia ketimbang Nabi. Mereka juga meyakini bahwasanya malaikat Jibril salah menyampaikan wahyu. Ya. Kemudian juga mushab ada mushab Fatimiyah, mushab Ali Mushaf yang kita kurang. Ya. Dan dikatakan bahwasanya mushaf yang kita miliki hari ini adalah rekayasa. Ya. Mereka juga meyakini bahwasanya Abu Bakar Umar adalah kafir sehingga datanglah tafsiran-tafsiran yang menyimpang. Seperti mereka mengatakan Inna Allah ya'murukum an tadbahu baqarah. Qalu Aisyah. Sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan kepada kalian untuk menyembelih sapi. Yang dimaksud dengan bakoroh katanya Aisyah. Ini adalah tafsir batil dan jelas tafsirnya Juga menyatakan biljib di wa tagut, Abu Bakar wa Umar. Dan ini makruh Bahkan orang-orang Syiah Rafidhah bisa antum kopi ya dari CD saya di sini ada. Bagaimana orang-orang Rafidhah membunuh kaum muslimin. Sebab telah dijelaskan bahwasanya mereka adalah yaqtuluna ahlal Islam wa yadauna ahlal awthan. Di mana orang-orang Rafidhah ini mereka akan membunuh kaum muslimin dan membiarkan penyembah-penyembah berhala membiarkan orang-orang Nasrani. Ada di antara ulama mereka mengatakan bahwasanya Rasul telah berbuat kesalahan yang fatal. Jadi mencacati Rasul dan mengatakan Rasul berbuat kesalahan yang fatal, yang ucapan yang sangat keji kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu para muhadis itu mengharamkan dan tidak menerima riwayat Ar-Rafidah. Riwayat Ar-Rafidah. Karena min syiar Ar-Rafidah al kadzib Sebab syiar orang-orang Rafidah adalah dusta. Wa amma riwayatu an ahlul bidah ghairu Rafidah. Adapun riwayat dari ahlul bidah selain Rafidah atau yang tidak sampai kepada kafir maka yang rojih di antara akwal ahlul ilmi diterima apabila sadiqul lahjah sidku fil lisan dalam arti jujur dan Imam Bukhari juga meriwayatkan dari beberapa yang dikatakan mubtadi dalam sahih Bukhari dan telah dijelaskan oleh para ulama termasuk Ibnu Hajar rahimahullah taala tentang jawabannya dalam kitab Hajjusari Sari Muqaddimah Fathul Bari tentang ahlu bidah Sebagian para ulama mengatakan dibedakan antara ahlu bidah yang menyeru kepada bidahnya dengan ahlu bidah yang tidak menyeru kepada bidahnya. Dan para ulama membedakan ahlul ahdul hadis wa ahdul ilmi. Dan para ulama membedakan antara mengambil hadis dengan mengambil ilmu. Adapun mengambil ilmu dari ahlu, ahlu bid'ah. Dalam hakikatnya ahli sunnah kaya. Tidak perlu antum, tidak perlu ahli sunnah berangkat ke ahlu bidah untuk mempelajari ilmu. Fi ahlu sunnah hum ahlu lugah. Fi ahlu sunnah hum ahlu hadis. Humul fuqaha. Hum ahlu akidah. Sebenarnya ahlu sunnah kaya. Tidak memerlukan yang lainnya. Di antara ahlu sunnah mereka yang ahli bahasa. Di antara ahli sunnah yang mereka adalah ahlul hadis di antara ahlu sunnah mereka adalah ahlu fikih. Mereka yang mempelajari akidah. Iwatu iman rahimakumullah. Wahasatan yaum dan terutama hari ini. Siapa di antara ahlu bidah yang nampak ilmunya dalam ilmu kategori sebagai alat untuk memahami din. Ya. Adapun ditakdirkan tidak ada dalam satu pan, dalam satu tempat. Dan yang ada di situ kebetulan hanya ahlu bidah yang menggeluti satu ilmu fan, hanya lugatul Arabiyah, ilmu nahum. Apakah boleh bagi seseorang untuk mempelajari kepada dia? Boleh. Dengan syarat di tempat itu tidak ada ahli sunnah yang mahir dalam pan itu. Yang kedua, juga syaratnya bahwasanya dia tidak takut kepada dirinya dan dia telah memahami tentang jenis penyimpangan, memahami perbekalan. Ketika dia mempelajari dan duduk di belakang ahlu bidah. Dan kadang-kadang ada ahlu bidah yang mengajarkan ilmu dan dia tidak mengajarkan bidahnya. Tidak menyeru kepada bidahnya. Qadiyakun, lakin qalilul jidan. Mungkin saja, tapi itu sangat apa? Sedikit terjadinya. Sangat sedikit apa? Terjadinya. Ini adalah pertanyaan yang pertama dari tadi dikatakan Ahlu bid'ah seperti Rafidah kalau jujur bolehkah diterima hadisnya? Ya, tidak ya. Rafidah Allah. ada pertanyaan? Siapakah yang mencetak ulama? Kebijakan Ber hmm. Apakah ulama lahir begitu saja? Sesuai dengan takdir Allah? Nah. Tidak seperti orang-orang sufi. Di mana orang dikatakan alim dengan dikatakan laduni. Tiba-tiba dari guha keluar menjadi alim. Al ilmu bita'allum wal hilmu bitahallum. Al ilmu bil isnad. Ilmu itu dengan belajar dan ilmu itu dengan sanad. Wahunaka hadis azim. Kala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ro'a min ashabihi ta'akhuran. Faqala taqaddamu bi wal ya'tamu bi wal ya'tama bikum man ba'dakum. Nabi bersabda Ketika Nabi melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat para sahabat sapnya jauh dari Nabi. Maka Nabi bersabda ke depan, mendekat kepadaku dan bermakmumlah kepadaku. Dan bermakmumlah orang-orang yang di belakangmu kepadamu. Hadis ini ada dua istimbat yang sangat agung dijelaskan oleh para ulama. Istimbat yang pertama bahwa sunnah makmum dengan imam adalah dekat. Dengan seukuran kita bisa sujud. Yang kedua, menunjukkan bahwasanya ilmu agama mesti punya silsilah sanadnya. Sebab Nabi bersabda, engkau mendekar, mendengar dariku seolah-olah begitu. Dan orang-orang setelahmu dari kau. Ini tentang agama. Jadi para ulama dicetak oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kemudian para sahabat kepada para tabi'in, para tabi'in kepada para tabi'un, tabi'in. Lihat kepada mukodima kitab Sawaikul Mursalah. Karangan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ketika menjelaskan agama, yang maknanya secara global sebagai berikut. Allah Ta'ala menjaga agama ini dengan firmannya, Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Maka Allah Ta'ala memilih manusia yang terbaik yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki sifat al-amin, as-sadiqul masduq, jujur, kemudian amanah. Kemudian Allah Ta'ala memilih para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka yang paling bersih hatinya, yang paling sedikit takalupnya, yang paling luas bahasanya, yang paling tinggi keinginannya kepada hak. Mereka adalah para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Allah Taala akan senantiasa membangkitkan. Tapi kata-kata membangkitkan bukan berarti ilmu datang tiba-tiba. Tapi ilmu bisa nanti. Asyafatain bisyafatain. Ilmu itu adalah lidah ke lidah. Dari bibir ke bibir. Dari pendengaran dengan pendengaran. Oleh sebab itu dikatakan sami'tu itu hadatsani. Di mana Islam itu aku mendengar dan seseorang telah meriwayatkan kepadaku. Hanya itu. Ilmu Islam. Maka dijelaskan oleh para ulama berdasarkan ayat yang bunyinya wa ma yushakkiki rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yatabi ghayra sabilil mu'minin maka yang mengambil ilmu la ala sabilil mu'minin maka ilmu itu adalah datangnya dari syaitan. Jadi ilmu yang tidak dikenal di kalangan kaum muslimin, ulama una, para ulama kita, maka ketahuilah ilmu itu jika dinisbatkan kepada agama, maka ilmu itu adalah datangnya dari syaitan laknatullah. ada pertanyaan. Yang kedua, ilmu adalah perkataan Allah, perkataan Rasul dan para sahabatnya. Bagaimana dengan ilmu yang lain seperti ilmu penemuan listrik dan lain-lain yang sangat bermanfaat bagi manusia yang luas? Apakah itu bisa dikatakan ilmu yang bermanfaat yang asalnya dari kecerdasan yang Allah berikan? Ibat iman rahimakumullah Ilmu Yang datang pujiannya secara mutlak Perhatikan sebab pujian itu Dengan ilmu ada dua Ada ilmu pujiannya secara mutlak Ada ilmu dipuji tapi muqayyad ya. Adapun ilmu yang pujiannya secara mutlak jadi Allah Ta'ala memuji kepada ilmu itu. Maka Imam Ibnu Hajar di dalam kitabnya Fathul Bari menukil akwal ulama dengan ijma. Bahwasanya yang, yang dimaksud adalah ilmu kitab dan sunnah. Adapun ilmu dunia maka menjadi terpuji. Jadi menjadi terpuji bihas biniyah wabihasbi al-masalih. Adapun ilmu dunia maka akan menjadi dipuji atau terpuji dengan dua syarat. Yang pertama, solihun niyah. Jadi bihasbi niyah, niatnya. Yang pertama yang dimaksud solihun niyah di mana ilmu dunia ini menjadi wasilah kepada hak. Menjadi wasilah terhadap din. Menjadi wasilah kepada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh mikrofon ini ya. Radio, televisi, jika semua alat ini sebagai wasilah untuk dakwah, wasilah untuk baik, maka ilmu ini menjadi apa? Terpuji. Dan penemuan ini menjadi apa? Terpuji. Tapi jika seandainya penemuan ini dijadikan sebagai sebab tersebarnya maksiat, timbulnya maksiat, maka menjadi apa? tercela. Kemudian tergantung maslahat di dalamnya. Tergantung maslahat di dalamnya. Contoh Allah Ta'ala mengharamkan ilmu sihir. Dan orang yang mempelajarinya adalah kafir. Karena di dalamnya terjadi kemaslahat, apa? kemadaratan. Demikian juga yang berkaitan dengan apa? Dengan apa? Dengan ilmu dunia. Dan secara umum ilmu dunia ini disebutkan oleh para ulama ada dua. Ada yang dinamakan mukamilat, ada yang dinamakan sebagai wasail. Jadi ilmu dunia ini hanya mukamilat, ada yang dinamakan ilmu wasilah. Jadi ilmu wasilah contoh ya. Sekarang punya orang membuat percetakan dengan mudah mencetak tulisan para ulama, kitab-kitab para ulama. Nah, ini wasilah untuk apa? Untuk khair. Mukamilat kesempurnaan. Contoh, Allah telah memerintahkan kita berpakaian. Ya, dulu orang berpakaian cukup dengan dua kain, dilipat gitu ya. Kain atas, kain apa? Kain bawah seperti orang ihram. Sekarang dijahit gitu. Maka orang yang mempelajari ini kemudian dijadikan wasilah untuk menutup aurat, maka ilmu itu terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang berkaitan dengan ilmu dunia. Apakah kita mendapat pahala jika duduk di majelis? Ya, yang di situ tidak bermanhaj salaf ataupun tidak di atas sunnah tidak mendapat pahala bahkan itu akan menyebabkan kita terpengaruh sebab Nabi bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda almaru ma'adini khalilihi agama seseorang tergantung agama temannya Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan perumpamaan orang yang duduk bersama orang yang baik seperti duduk dengan penjual minyak wangi. Sedangkan duduk bersama orang-orang ahlu bid'ah, ahlu maksiat, perumpamaannya seperti duduk dengan tukang pandai besi. Kalau kita duduk dengan orang-orang yang baik, digambarkan seperti kita duduk dengan penjual minyak. Kalau kita tidak bisa beli, paling tidak kita mencium baunya. Asar kebaikan itu akan terasa kepada kita dengan adanya orang baik di sekitar kita. Tapi jika kita duduk dengan orang yang buruk, dengan ahlu bidah, duduk dan mendengarkan kalam ahlu bidah, seperti duduk dengan tukang pandai. Kalau tidak terbakar baju kita, paling tidak mencium bau keringatnya. Artinya apa? Satu hari kita mengatakan, Kayaknya benar yang kemarin disebutkan. Gitu. Dan hati kita itu lembut. Ya, hati manusia itu bagaikan bulu. Gitu. Kalau disentuh dengan fitnah itu sangat mudah. Oleh sebab itu Nabi bersabda fitnah akan timbul kepada kalian dan dahsyat pagi-pagi seorang mukmin, sorenya telah kafir. Sorenya mukmin, paginya apa? Kafir. Maka ahlu sunnah, tolibul ilmi harus beristihad dalam mencari orang alim. Yang dia selamat manhajnya, selamat akidahnya, selamat pemahamannya. Bahwa setiap awal seratus tahun Allah Ta'ala akan membangkitkan ulama untuk tajdid pembaharuan Pertanyaan yang mohon dijelaskan maksudnya dan e, ada ulama yang dimaksud untuk abad ke-21 ya. para ulama mustahid hari ini banyak seperti yang telah meninggal Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala, Syekh Albani rahimahullahu taala, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, Syekh Mukbil rahimahullahu taala dan yang masih ada sekarang seperti Syekh Musin Abbad, Syekh Fauzan dan ulama-ulama yang lain. Murid-murid Syekh Al Albani rahimahullahu taala seperti Syekh Ali Hasan Al Halabi, Al Athari, Syekh Salim, dan yang lain-lainnya di antara para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Bagaimana hukumnya bagi sebagian kaum muslimin yang mengkafirkan para pemimpin kaum muslimin yang tidak berhukum dengan hukum Islam seperti di Indonesia dan di negara yang lainnya. Ikhwatu iman rahimakumullah. Yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala ada dua jenis yang tadi telah dijelaskan dalam masalah iman. Kemudian ikhwatu iman rahimakumullah, wajib kita beriman bahwa kaum muslimin pemimpin dan rakyatnya diperintahkan untuk berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala ada dua hal yang sangat penting dijelaskan sebagai mukodima dari pertanyaan ini. Pertama, telah timbul dalam masyarakat kaum muslimin pemahaman yang sempit di dalam menegakkan syariat Islam. Yang pertama, mereka menyangka bahwa yang menegakkan syariat Islam adalah hanya pemimpinnya. Mereka menuntut keadilan mereka menuntut penegakan syariat Islam adalah kepada pemimpinnya, sedangkan dirinya tidak menegakkan syariat Islam. Maka wajib dipahami bahwa kewajiban untuk menegakkan syariat Islam adalah umum kepada hakim wal mahkum, ar-ra'i wal mar'i, pemimpin dan yang dipimpinnya. Yang kedua, bahwa orang menyangka penegakan hukum Islam sebatas hanya yang berkaitan dengan ukubah yang sifatnya dendaan dan siksaan yang sifatnya adalah hukuman seperti ranjam, potong tangan, kisos. Ketahuilah bahwa hukum Islam al-aslu wa tauhid. Al-aslu wa ittiba'us sunnah. Ketahuilah bahwa pokok ajaran Islam, inti ajaran Islam adalah tauhid. Intinya adalah istislam wal inqiyad ala kitabillah wa ala sunnati Rasulillah. Tunduk dan patuh kepada syariat Islam. Adapun orang-orang yang berhukum dengan hukum selain Allah, maka itu ada dua kelompok. Ada yang hukumnya kafir, ada yang hukumnya tidak kafir yang hukumnya kafir apabila meyakini salah satu di antara poin-poin berikut ini. Kalau dia meyakini bahwa boleh berhukum dengan selain hukum Allah, maka dia kafir. Kalau dia mengatakan hukum selain hukum Allah lebih abdul daripada hukum Allah, maka dia apa? Kafir. Kalau dia menyatakan hukum Allah adalah sama dengan hukum selain hukum Allah, maka dia pun kafir atau dia mengatakan hukum Islam sekarang tidak relevan lagi. Maka orang yang meyakini seperti ini adalah kafir. Oleh sebab itu Syekh bin Baz rahimahullahu taala mengatakan, maka itu adalah kembali kepada istihlalul qalbi. Penghalalan di dalam hati. Tapi bukan berarti takfir hanya istihlal. Adapun yang tidak kafir, orang yang mengatakan hukum Islam adalah paling abal, wajib berhukum dengan hukum Islam. Tapi dia berhukum dengan lain hukum Islam karena semata-mata hawa nafsu, karena dunia, karena kedudukan, karena rasa takut. Maka yang semacam ini adalah kabairun minal kabair. Kabiratun minal kabair maka orang ini adalah terjebak kepada dosa besar walaupun kita ketahui dosanya lebih besar ketimbang zina dan mencuri. Nah, adapun mengkafirkan pemimpin kita yang tidak berhukum dengan hukum Allah taala maka ihwatu iman rahimakumullah ahli sunnah tidak gegabah. Sebab banyak alasan, banyak penghalang Ihwatu iman rahimakumullah. Dimungkinkan mereka jahil. Mereka belum memahami. Ihwatu iman rahimakumullah. Atau sampai kepada mereka adalah syubhat. Kemudian ihwatu iman rahimakumullah. Dan mengkafirkan secara mutlak. Mengkafirkan dengan tanpa kaidah maka takfir ini adalah takfir ala khawarij itu takfir dengan cara orang-orang khawarij. Ikhwati iman rahimakumullah ada sekitar 15 pertanyaan yang pertanyaannya sama itu berkaitan apakah di Indonesia ada ulama mustahid ya Kemudian adakah di Indonesia ini dikatakan ulama mustahid? Ibadu iman rahimakumullah. Maka di Indonesia ini tidak ada yang dikatakan kategori ulama mustahid. Ya. Yang dikategorikan dalam kaidah yang tadi. Akan tetapi di Indonesia banyak orang yang berilmu. Orang yang memiliki apa? Ilmu. Tapi ikhwati iman rahimakumullah, harus kita akui bahwasanya derajat keilmuan yang kita miliki ini adalah belum sampai kepada derajat mujtahid yang beristihad dengan dirinya. Maka kewajiban kita adalah menukil dan mengambil dan kita adalah dekat dengan para ulama. Mereka para ulama dan kita menyandarkan dan tidak boleh kita memutuskan sanad kita dari para ulama kita. Seperti Syekh bin Baz, Syekh Albani, Syekh Muthaimin, Syekh Mukbil dan para ulama yang masih hidup sampai hari ini. Apa batas minimal seorang menyampaikan ilmu? Orang batas menyampaikan ilmu adalah sebatas ilmu yang dimilikinya. Walaupun satu hadis akan tetapi kalau dikatakan orang itu akan menyampaikan fatwa, menyampaikan ilmu dan sejenisnya maka ada derajat-derajat yang tadi bahwasanya orang itu harus ya, mengetahui pemahaman yang cukup kepada agama. akan Hmm. hmm. atau sabar? Hmm. Hmm. Ini masih banyak pertanyaan pertanyaan dan mudah-mudahan ini bermanfaatnya. Tolong dijelaskan mereka yang sama-sama mengaku dirinya salafi, kita berujukannya sama, ulamanya sama, cara menukil kitabnya sama tetapi pada praktek aplikasinya mereka berbeda dalam bersikap terhadap sesama ahlu sunnah. Iwatu iman rahimakumullah. Ahlu sunnah yuhibbu ahla sunnah. Walayat anu ahla sunnah. Ahli sunnah yang benar, salafi yang benar, mereka mencintai ahli sunnah dan saudara-saudaranya ahli sunnah mereka tidak akan membenci mencela sesama ahlu sunnah salafi tidak akan membenci salafi yang lain mereka akan saling mencintai seperti dinyatakan orang mukmin dengan mukmin adalah saudara orang mukmin dengan mukmin bagaikan satu bangunan bagaikan satu jasad. Orang mukmin dengan mukmin yang lainnya saling tolong menolong. Ini adalah kewajiban ahli sunnah sesama ahli sunnah. Kewajiban ahli sunnah bersama kaum muslimin yang lainnya. Demikian juga as-salafiyun. Maka orang yang mencela ahli sunnah, mencaci ahli sunnah, atau orang yang membenci sesamanya, maka sungguh dia telah ada penyimpangan dalam pemahaman ahli sunnahnya dan penisbatan kepada manhaj ini. Sebab ahli sunnah tidak akan membenci ahli sunnah. Sehingga Imam Ibn Hibban dan ulama yang lain mengatakan, ahli sunnah walaupun kulitnya berbeda, walaupun jasanya berjauhan, Walaupun bangsanya berbeda, bahasanya berbeda, akan tetapi hatinya satu. Hatinya adalah satu. Oleh sebab itu ihwatu iman rahimakumullah Para ulama kita menyatakan di antaranya adalah ini ucapan Kutaibah ibn Said Ida ra'aita rajulan yuhibbu ahlal hadithi. Kemudian disebutkan fa'lam annahu ala sunnah. Wa in khalafuhum fa'lam annahu ala bidah. Berkata Kutaibah Ibn Said jika kamu melihat orang yuhibu ahla sunnah yuhibu ahlul hadis mereka mencintai ahli sunnah mereka mencintai ahlul hadis seperti Yahya ibnu Ma'in Imam Ahmad kemudian Ibnu Rahawai, ketahuilah dia di atas sunnah. Dan apabila dia membencinya, menyelisih mereka, ketahuilah sesungguhnya mereka di atas apa? Bid'ah. Jadi ahlu sunnah tidak akan membenci ahlu sunnah. Salafiyun tidak akan mencacati salafi. Ahli sunnah tidak akan mencacati ahlu sunnah. Tapi ahli sunnah dengan ahli sunnah saling mengingkari satu dengan yang lainnya jika terjadi kesalahan. Tapi pengingkaran itu dengan cara lemah lembut. Pengingkaran itu dengan kaidah syar'i. Pengingkaran itu disertai dengan kecintaan. Oleh sebab itu ihwatu iman rahimakumullah. Amar ma'ruf ahli sunnah dibarengi dengan sikap penjagaan terhadap apa? Jamaah. Pengingkaran terhadap apa? Jamaah. Iwata iman rahimakumullah. Bagaimana peran ulama di Arab Saudi terhadap pemimpinnya? Dan mengapa para pemimpin Arab Saudi tidak membela dan membantu Palestina yang muslim justru menjadi kawan Amerika Serikat. Iwata iman rahimakumullah. Para ulama dari zaman ke zaman mereka adalah membantu saudaranya. Para ulama di sunnah dari zaman ke zaman mereka membantu saudaranya. Termasuk ulama Saudi adalah membantu orang-orang Palestina. Dan termasuk pemerintah Saudi mereka adalah membantu orang-orang Palestina dan berbagai bantuan. Bantuan fisik, bantuan dana, sungguh orang-orang Saudi ini dan pemimpin Saudi ini benar-benar membantu terhadap orang-orang Palestina bukan dengan kata-kata ihwatu iman rahimakumullah bahkan negara ini saya meyakini adalah negara yang terbaik di dunia ini dan wajib seorang muslim untuk meyakini hal ini bahwasanya negara yang terbaik negara yang paling tegak di sana tauhid Negara yang paling tegak di sana adalah sunnah adalah negara ini. Bukankah kebaikannya kita ketahui di seluruh negara? Berapa ribu masjid, berapa ribu kitab, berapa ribu tulisan ulama yang telah masuk ke pelosok dunia dengan jasanya orang-orang Saudi, dengan jasanya para pemimpin Saudi. Bukankah telah diterjemahkan kitab-kitab para ulama dengan dana mereka untuk menerjemahkan tentang perkataan para ulama, Quran dan Sunnah diterjemahkan, kemudian mereka yang mendanainya dan mereka membagikannya dengan gratis. Bukankah ini adalah penyebaran sunnah dan pembelaan kepada kaum muslimin? Siapa yang buta matanya kecuali dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali karena kesempitan hatinya, kelemahan ilmunya, kedengkian yang ada di dalam hatinya. Dan yang lucunya ihwatu iman rahimakumullah. Sebagian orang yang mengkafirkan negara ini dan mengkafirkan para ulamanya. Kemudian mereka berada di negara-negara kafir. Dan mereka lebih senang bertinggal, bertempat tinggal di negara orang kafir dan mereka meninggalkan negara-negara Islam. Subhanallah, hada buhtanun azim. Maha suci Allah, ini adalah merupakan kedustaan yang nyata dari orang-orang yang menuduh seperti ini. Janganlah Anda tertipu dengan propaganda-propaganda yang justru propaganda ini adalah juga merupakan propaganda musuh-musuh Islam untuk memecah belah negara-negara Islam, untuk menghancurkan kekuatan kaum muslimin di negara-negara Islam. Sebab tentunya masuknya orang-orang kafir ke negara Islam ketika lemahnya para pemimpin kaum muslimin dan terjadinya gejolak di negara-negara kaum muslimin. Sehingga musuh-musuh Islam masuk dengan tujuan penelitian ilmiah, pembelaan terhadap hak asasi manusia dan sebagainya. Setelah itu negara-negara Islam dikuasai, negara-negara Islam menjadi lemah karena ulah sebagian para pemuda yang tidak memahami hakikat jihad hakikat amar ma'ruf nahi mungkar, hakikat Islam yang sesungguhnya. Nah, ihwatu iman rahimakumullah. Maka hendaklah kita dekat kepada majlis ilmu dan dekat dengan para ulama. Ikhwati iman rahimakumullah. Uh, ini takut satu lagi ya. Saya dapat artikel tentang antum di internet. Mohon minta alamat email antum kalau ada untuk konfirmasi. Ikhwati iman rahimakumullah. Ana la nahtaj wallah. Bimisli Saya tidak perlu berita-berita seperti ini dan saya tidak perlu konfirmasi tentang masalah ini. Tentang tulisan di majalah ataupun tulisan di internet, saya lebih tahu ketimbang antum yang memberitakan masalah ini. Iwatu iman rahimakumullah. Dan Iwatu iman rahimakumullah. Al-muhim anna rajul yu'rafu bi aqwalihi wa bi af'alihi yang jelas kita punya kaidah bahwa seseorang akan dikenal dengan ucapan dan perbuatannya. Qala Imam Syafi'i rahimahullahu taala, "Idza ra'a rajulan yatiru 'ala sama wa yamshi fawqal ma fala tagtar bi annahu awliyaullah." Imam Syafi'i berkata, apabila ada orang berjalan di atas air dan dia terbang di udara maka janganlah Anda tertipu dia adalah wali Allah. Ujilah ucapannya, ujilah perbuatannya. Apabila sesuai dengan Quran dan Sunnah, fa'lam annahu awliya Allah. Dan apabila ucapannya, perbuatannya bertentangan dengan Sunnah, dengan Al-Quran dan Sunnah, fa'lam annahu awliya syaitan. Ketahuilah dia adalah wali syaitan. Antum jangan sulit-sulit. Timbang ucapan seseorang timbang perbuatan seorang bil kita bil sunnah bi akwalis salafil ummah. Sebab yuk rapul rijal yuk rapul hak, ya, yuk rapul rijal bil hak. Jadi artinya mengenal orang itu dengan hak yang disampaikannya dan bukan berkaitan dengan hal-hal yang tadi. Iwati iman rahimakumullah dan yang terakhir bahwasanya kaum muslimin terutama ahli sunnah kaum salafiyin tidak boleh menerima berita alal isaat. Jadi tidak boleh menerima berita seperti berita-berita seperti ini. Karena para ulama mengatakan orang yang bersikap melalui berita seperti ini tidak ada yang melakukannya kecuali bofu kalbi wa dhaful aqli jadi tidak ada orang yang bersikap kepada satu masalah setelah dia menerima berita yang tidak jelas alang ujurnya kecuali orang yang lemah hatinya, buruk hatinya dan lemah akalnya. Adapun orang yang hatinya bersih, akalnya sehat, maka dia akan berpikir dengan kaidah-kaidah apa? Syar'i. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an ilaha illa